Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas bab selanjutnya lanjutan dari bab kemarin, bab yang sekarang judulnya dari kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Ya, artinya bab tentang barang siapa yang mewujudkan tauhid ya, benar-benar mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tidak melalui hisab Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kemarin yang kita bahas tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Pembahasan pada bab yang kemarin berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Setiap orang muslim, setiap orang Islam, dia memiliki keutamaan tauhid meskipun bertingkat-tingkat. Sebagaimana pertemuan yang dalam pertemuan kemarin saya sampaikan bahwasanya setiap kita, setiap orang Islam memiliki bitokoh la ilaha illallah, memiliki kartu la ilaha illallah yang kartu tersebut akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Akan tapi kualitas kartu masing-masing kita berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang yang Islam dia akan mendapatkan sebagian daripada keutamaan tauhid. Semakin tinggi tauhidnya, semakin besar keutamaan yang akan dia peroleh. Dan orang yang Islam bagaimanapun juga ujung-ujungnya dia akan masuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya dalam satu ayat yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من, من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير كتاب الله سبحانه وتعالى سورة فاطر lalu kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih perhatikan ayat ini ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang Islam pasti masuk surga. Meskipun ada yang langsung masuk tanpa azab dan tanpa hisab, ada yang dihisab dulu, ada yang diazab dulu. Tapi semua orang Islam yang Islamnya tidak dibatalkan dengan kesyirikan, tidak dibatalkan dengan kekufuran, tauhidnya tidak batal, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk Islam. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih. Kata Allah, "Faminhum Zalimul li nafsi. Di antara mereka ada orang-orang yang dia mendolimi dirinya sendiri. Ini melakukan kemaksiatan. Terjerumus dalam dosa-dosa. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada orang yang tengah, yang tidak melakukan keharaman, tapi dia hanya mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib. Tidak banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah. Wa minhum derajat yang paling tinggi, sabikum bil khairat. Orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan perkara-perkara yang wajib bahkan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram bahkan perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan yang Allah pilih. Yang pertama zalimul nafsi, orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, meninggalkan sebagian kewajiban terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi muqtasid, yang hanya mencukupkan pada hal-hal yang wajib dan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun yang sunnah-sunnah tidak dia kerjakan. Dan yang ketiga sabiqun bil khairat, tingkat yang paling tinggi yaitu orang-orang yang mereka semangat dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah dan juga hanya, bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh mereka tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, ketiga kelompok ini masuk surga kata Allah. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa fiha harir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dimasukkan dalam jannatul adn, surga yang abadi. Allah menggunakan kalimat jama, yadkhuluna, yadkhulunaha. Yang kalau kita dalam bahasa Arab, kalimat yadkhulunaha ini ada wawul jamaah yang menunjukkan jama. Kembali bukan hanya kepada muktasid atau hanya kembali kepada sabiqun bil khairat, bahkan dia mencakup juga masuk dalamnya adalah zalimul oleh karenanya baik zalimun li nafsi maupun muqtasid maupun sabiqun bil khairat kulluhum yadkhulul jannah. Semuanya masuk dalam surga karena dalam yadkhuluna ada waul jamaah. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan hadhihi al-waw yanbaghi an tuktab bima'idz dzahab. Bahwasanya huruf waw ini yang menunjukkan jamak hendaknya ditulis dengan air dengan tinta emas. Kenapa? Ya, Ya, karena menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muslimin orang Islam ujung-ujungnya pasti masuk masuk surga. Inilah di antara keutamaan tauhid yang mencakup seluruh orang Islam selama dia tidak membatalkan Islamnya dengan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian bab yang akan kita bahas sekarang ini lebih terperinci lagi. Tidak mencakup, tidak mencakup seluruh orang Islam tidak, tetapi hanya mencakup orang-orang yang mereka mentahkik tauhid, yang mereka merealisasikan ketauhidan mereka dengan sempurna, mewujudkan tauhidnya dengan sempurna. Tidak semua orang Islam mendapatkan keutamaan ini. Oleh karenanya, penulis mengatakan, "Man haqqaqa tauhid, dakhalal jannah bi ghairi hisab." Barang siapa yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan yang mulia. Kita tahu bahwasanya di akhirat kelak ada namanya hari persidangan yang dikenal dengan dikenal dengan yaumul hisab. Kita semua ini akan disidang. Ya. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyidang, yang menyidang adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Seluruh amalan soleh ataupun kemaksiatan yang pernah kita lakukan telah tercatat. Terlalu banyak hal-hal yang bisa membuktikan apa yang kita kerjakan. Di hari kiamat kelak ada Allah sendiri Maha tahu Kemudian ada malaikat yang mencatat. Al-katabah orang-orang malaikat-malaikat yang mencatat amalan soleh menghadirkan catatan-catatannya sebagai bukti. Kemudian bahkan tangan dan kaki bersaksi, bahkan kulit-kulit berbicara. Tatkala itu seorang tidak mungkin mengelak, tidak mungkin mustahil. Tatkala dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kemaksiatan pun kecuali akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Zat yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan juga mengetahui apa yang disimpan oleh hati-hati manusia. Seluruh lirikan mata kita yang memandang hal yang haram tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membalikkan pandangan kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinampakkan pada hari kiamat pada yaumul hisab. Pada hari persidangan. Tentunya barang siapa yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan keimanannya, maka dia, dia akan hisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kalau seorang bisa lepas daripada hisap, maka ini yang terbaik. Kita bayangkan kalau kita melewati suatu pemeriksaan. Ada orang ternyata di belakang kita yang tidak ikut diperiksa langsung nyelonong saja masuk surga atau nyelonong saja masuk dalam ya dalam bandara misalnya. Contohnya di bandara kita harus periksa, diperiksa paspornya, diperiksa ininya, tasnya diperiksa. Meskipun kita yang kita bawa barang-barang yang aman, tidak ada barang-barang tidak ada barang-barang yang berbahaya, itu pun merepotkan. Bagaimana kalau ternyata yang barang-barang kita bawa ada barang-barang yang bagus dan ada barang-barang yang buruk. Repot. Ada kebaikan, ada ada kemaksiatan. Bagaimana lagi kalau barang-barang kita bawa lebih banyak buruknya? Kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan kita kemudian kita masuk dalam ruang pemeriksaan. Sementara ada sebagian orang yang langsung nyelonong. Demikian pula orang-orang yang dihisap. Ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisap, luar biasa. Tanpa hisap nyelonong langsung masuk surga. Tidak perlu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid mereka. Oleh karenanya bab yang akan kita bahas ini tidak mencakup seluruh kaum muslimin, tetapi sebagian orang-orang khusus, orang-orang spesial yang mereka benar-benar telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Para ulama menyebutkan bahwasanya memurnikan tauhid. Jadi manhak kata tauhid artinya mewujudkan dan memurnikan tauhid, benar-benar dimurnikan dan disempurnakan. Yaitu dengan memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tersebut. Apa kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian tauhid? Pertama adalah kesyirikan dan segala modelnya. Yang kedua adalah bid'ah dengan segala modelnya. Dan yang ketiga adalah kemaksiatan dengan segala modelnya. Semakin seorang bisa membersihkan tauhidnya dari tiga perkara ini, dari syirik dan segala modelnya, dari bid'ah dan segala modelnya dan segala kemaksiatan dan segala modelnya, maka dia semakin murni tauhidnya dan dia akan masuk surga tanpa hisab apalagi azab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang beliau dalam hal ini dalam bab ini beliau membawa, membawa contoh orang yang telah mewujudkan tauhid. Jadi beliau adalah orang cerdas, penulis buku ini kitab tauhid ini orang cerdas. Mungkin kalau kita sulit untuk membayangkan bagaimana ya cara mewujudkan atau memurnikan tauhid, maka dia datangkan contoh. Ini ada contohnya. Bagaimana sifat-sifat orang yang telah memurnikan tauhid. Contoh yang beliau bawa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummah adalah umat qanitan lillah yang taat dan lama kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kunut adalah beribadah dengan waktu yang lama. Tidak bersegera, tidak cepat-cepat dalam beribadah. Kalau berdiri lama, kalau rukuk lama, kalau beribadah, sabar dalam ketaatan. Hanifan, condong, miring dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukanlah termasuk orang-orang yang yang musyrik. Inilah sifat-sifat yang terkumpulkan pada Nabi kita Abul Ambiya, bapak para nabi. Dan Nabi Ibrahim dikatakan Abul Ambiya, karena seluruh nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan Ishak seluruh nabi-nabi Bani Israel. Musa, Harun, Daniel, Daud, Ayub dan yang lainnya. Sulaiman, adapun dari keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan juga bapak tauhid. Kenapa? Karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah ummat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dia bukan ummat. Tapi Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan ummat. Padahal dia sendirian. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan. Di antara penjelasan mereka karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun dia sendirian, tapi dia seperti umat, dia seperti mewakili umat. Artinya apa? Jarang orang yang seperti dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Artinya sifat-sifat mulia ini biasanya tersebar pada sekelompok manusia. Tetapi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam sifat-sifat yang mulia tersebut berkumpul pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan umat. Sifat-sifat beliau yang sangat sangat mulia. Dan beliau dalam suatu waktu pernah sendirian. Tidak ada yang bertauhid kecuali beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tatkala beliau berjalan dengan istri beliau Siti Sarah. Kemudian melewati negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir tersebut ada Firaun atau pemimpin atau raja Mesir yang senang mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Ibrahim alaihissalam khawatir terhadap istrinya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada kepada aku, maka saya akan menjawab engkau adalah ukhti, engkau adalah saudaraku. Ukhti fil Islam. Karena tidak ada di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu. Jadi pernah ada suatu masa di mana tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Orang-orang terdekat dengan Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah, di antaranya ayahnya, Azar. Dan Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Allah telah mengujinya dengan banyak ujian untuk menunjukkan murninya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah-perintah dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdakwah, bahkan beliau ber, berpindah dari Irak, kemudian negeri Syam, ke Mesir. Beliau berda berdakwah berjalan dalam dakwahnya. Kemudian tatkala beliau berdakwah, seluruh orang memerangi memusuhi dia. Sampai beliau dibakar Disebutkan bagaimana tatkala itu Raja Namrud memerintahkan orang agar mengumpulkan kayu bakar bahkan berbulan-bulan. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir sebagian orang bernazar, kalau anak saya lahir saya akan ya mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dibuatlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dalam dalam berdakwah. Dia yang telah menghancurkan patung-patung mereka. Dihancurkan patung-patung mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan musuh-musuh tauhid, ya. ya. Sampai-sampai disunahkan bagi kita untuk membunuh cecak. Kita tahu dalam hadis yang sahih disunahkan bagi kita untuk membunuh cecak. Kenapa disunahkan? Karena cecak ini termasuk dari binatang yang meniup api Ibrahim agar semakin besar. Agar kita tahu bahwasanya permusuhan kepada kaum musyrikin tetap tegak hingga saat ini. Bahkan cecak yang pernah punya andil dalam memusuhi Bapak Tauhid Ibrahim alaihissalam sampai sekarang kita musuhi. Alaih salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam. Diuji dengan ujian-ujian yang hebat. Seperti Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji agar sebagaimana pernah kita sampaikan pada di awal dari sirah nabawiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Siti Sarah, kemudian menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala sudah lama menanti kehadiran seorang anak, begitu cintanya, kita tahu bagaimana seorang ayah yang bertahun-tahun menikah kemudian tidak punya anak, kemudian ada anak lahir, maka betapa besar cintanya kepada sang anak. Allah uji Nabi Ibrahim diperintahkan agar anaknya diletakkan di Mekah, dijauhkan untuk menguji mana yang Ibrahim lebih cintai, anaknya atau Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat yang tinggi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak derajat yang tidak diambil, tidak dimiliki oleh seluruh nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Allah uji Nabi Ibrahim tatkala benar-benar rasa cintanya besar terhadap anaknya. Kemudian tatkala Nabi Ismail sudah mencapai dewasa. Menjadi orang yang bisa diharapkan, bisa mewariskan atau mewarisi ilmu ayahnya, bisa mengerjakan tugas-tugas ayahnya. Dan itu di puncak-puncaknya seorang ayah cinta kepada anaknya. Tatkala anaknya sudah jadi orang yang dia harapkan untuk bisa mewarisi ilmunya dan dakwahnya dan bisa melaksanakan tugas-tugas ayahnya tatkala dewasa. Allah uji agar Nabi Ibrahim menyembelih sang anak luar biasa ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar orang-orang yang memurnikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qanitan lillah." Nabi Ibrahim alaihissalam qanit di antara sifatnya kunut, yaitu kuat dalam beribadah, sabar dalam beribadah. Ya langsung menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan tanpa ragu-ragu. Tatkala Allah mengatakan sembelihlah anakmu Ismail tanpa ragu-ragu tidak diriwayatkan sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa ya Allah ada perintah yang lain enggak ya Allah jangan yang ini yang lain aja <laughs> atau tunda dulu ya Allah tidak ada sama sekali tidak ada lihat mimpi padahal wahyu yang Allah turunkan tidak lewat malaikat lewat lewat mimpi artinya tingkatan wahyu yang paling rendah adalah mimpi kalau malaikat datang jelas ini perintah Allah, tapi ini wahyu. Bisa jadi seorang kalau imannya lemah, ah mimpi jangan salah, jangan mungkin mimpinya salah, hanya sekedar bunga mimpi. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak, dia tahu ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dia kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu, tanpa tawar-menawar. Luar biasa. Qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, memiliki sifat yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sifat yang terakhir dalam ayat ini, walam yakun minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang orang-orang musyrik. Di sini ada dua tafsiran tentang firman Allah walam yakum minal musyrikin. Dia tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Tafsiran pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali dalam tidak pernah satu waktu, satu detik pun Nabi Ibrahim pernah syirik, tidak pernah. Tafsiran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dirinya dari orang musyrik. Dan dua tafsir ini benar. Tafsiran pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Di antaranya ayat ini. Dalam ayat yang lain, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifa musliman walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan tidak pernah sewaktu-waktu pun sedetik pun Nabi Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi dan tidak pernah sedetik pun Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Hanifah musliman adalah seorang yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan dan muslim. Walam kuminal musyrikin dan tidak pernah sama sekali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya cerita-cerita yang pernah didongengkan kepada kita tatkala kita masih kecil, ada kisah Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim apa cari? cari Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim pernah kafir. Pernah musyrik. Pernah cari Tuhan. Lihat bulan, bulannya hilang oh bukan Tuhan. Lihat bintang, bintangnya hilang bukan? Bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang bukan? Bukan Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan adalah Allah yang menciptakan matahari, bintang, bintang dan dan dan rembulan. Ini tidak benar. Ya. Memang Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam rangka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Antum perhatikan firman Allah ini ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tatkala Nabi Ibrahim AS berkata kepada ayahnya Azar, "Apakah kau menjadikan patung-patung sebagai tuhan sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Saya melihat engkau dan kaummu dalam kesatan yang nyata. Dan Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuri Ibrahim as samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan kami tampakkan kepada Ibrahim as samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Wa liyakuna minal muqinin agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, semakin yakin. Dia sudah beriman, ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba." Kemudian fa dalam bahasa Arab Fa dalam bahasa Arab itu memberikan faedah tartib. Kalau saya bilang misalnya dalam bahasa Arab, Ja'a Zaidun wa Muhammadun, telah datang Zaid dan Muhammad, dan. Saya meskipun saya sebut Zaid baru kemudian Muhammad, bisa jadi Muhammad di luar. Yang penting saya ingin kabarkan Zaid dan Muhammad telah datang. Entah siapa di luar saya tidak perhatikan. Ja'a Zaidun telah datang Zaid, wa dan Muhammad. Bisa jadi Muhammad di luar bisa jadi Zaid di luar datang. Beda kalau saya katakan jaa Zaidun fa Muhammad, pakai fa. Telah datang Zaid, kemudian apa? Muhammad. Jadi fa artinya kemudian. Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan berbendera langit dan bumi agar Ibrahim menjadi orang-orang yang ber, ber, ya, berkeyakinan, semakin tambah keimanannya. Kemudian Allah mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala kemudian tiba malam hari dia melihat bintang di langit. Qala hadza rabbi. Ini sekarang pembicaraannya setelah Nabi Ibrahim apa ber, beriman sudah yakin. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari itu lam yakun nadhiran, innama munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang bermunadharah, berdebat dengan dengan kaumnya ya, karena kaum Nabi Ibrahim melakukan dua kesyirikan. Kesyirikan menyembah berhala dan kesyirikan menyembah ya benda-benda langit seperti matahari, bintang dan bulan. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin berdialog sama mereka, ingin beritahu kepada mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian ini, rembulan, matahari dan bintang itu bukan Tuhan. Nabi Ibrahim seperti sedang ya bersandiwara dengan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, eh, Allah mengatakan, falamma maroal, falam janna alaihi lailu roa kaukaban qala hadha rabbi. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang dia mengatakan saya tidak suka Tuhan kok hilang. Ada dan pergi. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian tatkala melihat rembulan muncul Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Tatkala bulan tersebut hilang, Nabi Ibrahim mengatakan apa? La illam yahdini rabbi kalau seandainya Allah tidak, Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumidh dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Lihat dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim sudah bilang, saya sudah diberi petunjuk oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rembulan hilang dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku akan termasuk orang-orang yang yang sesat. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan ini Tuhanku. Ini sandiwara Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan kaumnya. Agar mereka tahu bahwasanya rembulan matahari dan bulan bukan Tuhan. Falamma afalat, qala ya qaumi inni bari'u mimma tusyrikun. Tatkala matahari hilang, dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan, wahajahu qaumu. Maka kaumnya pun berdialog sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am Bukannya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwasanya matahari, bulan, dan bintang itu bukanlah Tuhan. Karenanya tatkala Allah mengatakan, Lam yaku minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali syirik, menunjukkan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim alaihissalam lahir dalam keadaan fitrah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi daripada nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah Allah wa kita lanjutkan. Ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang orang-orang yang masuk surga. Yaitu orang-orang yang telah memurnikan tauhid mereka, telah mewujudkan tauhid mereka dalam kehidupan mereka sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah berfirman, "Innal ladzina min khasyati rabbihim musfiqun. Mereka inilah orang-orang yang takut dengan Rob mereka, takut dengan hari akhirat. Tidak tenang kehidupan mereka. Mereka khawatir dengan hari akhirat. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput dan mereka akan meninggalkan dunia ini dan, dan akan masuk dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Sifat kedua mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikut yang ketiga walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beramal memberi sedekah dan beramal soleh sementara hati mereka khawatir. Khawatir kalau amalan mereka tidak diterima. Dan khawatir mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka yang paling utama adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali terhadap Rabb mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwasanya ayat ini walladzina hum birabbihim la mengandung dua keumuman dalam penafian syirik. Penafian yang pertama, keumuman yang pertama Allah mengatakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ya, fi'il ya, mengandung masdar dan ini bisa diantum baca dalam misalnya syarah Ibnu Aqil tentang masalah masdar bahwasanya fi'il itu mengandung isi masdar dan juga mengandung waktu jadi fiil adalah suatu kata yang mencakup masdar, ada isimnya dan ada waktunya. Apakah madhi waktu yang lalu atau mudhari waktu yang sekarang? Ini yang tentu yang mengerti bahasa Arab. Saya rasa rata-rata gimana tahu bahasa Arab atau tidak? <laughs> Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti dalam Usul Fiqh. Oleh karenanya dalam kalimat la yusyrikun di situ ada isim nakirah yang artinya isyrak yang tatkala isim nak, isim nakirah datang dalam kalimat penafian memberikan bentuk keumuman. Artinya yang orang-orang sama sekali tidak pernah buat, berbuat kesyirikan kepada Rob mereka dengan model kesyirikan apapun. Ini keumuman yang pertama. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, baik syirik akbar maupun syirik asgor. syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi, maupun syirik yang samar, seluruh bentuk kesyirikan tidak pernah dia lakukan. Ini orang-orang yang memurnikan tauhid yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Keumuman yang kedua, Allah sebutkan di sini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah menghapuskan maf'ul bih karena kalimat isyrak yusyrikun itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Tidak berbuat, tidak mensyirikan sesuatu bersama Allah. Sesuatunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaedah tafsir bahwasanya jika maf'ul bih dihapuskan akan berikan keumuman. Ya artinya seorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, mensyarikatkan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyerahkan ibadah apapun kepada siapapun, baik kepada malaikat atau kepada jin atau kepada nabi atau kepada wali atau kepada batu atau kepada pohon. Semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memurnikan tauhid tauhid mereka. Dan Allah sebutkan bahwasanya orang-orang seperti ini mereka bukanlah orang-orang yang pede. Makanya setelah itu Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang senantiasa beramal, bersedekah, beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati-hati mereka takut, khawatir. Oleh karenanya tatkala ya Aisyah radhiyallahu taala mendengar ayat ini dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang hatinya takut ini. Apakah mereka inilah orang-orang yang dahulunya pernah mencuri, pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Bukan demikian wahai putri Abu Bakar. Tapi mereka inilah orang-orang yang hatinya takut, dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka khawatir, takut, berharap agar Allah menerima amalannya. Bukan orang yang pede. Baru sekali beramal soleh, oh saya sudah saya sudah hajian masuk surga insya Allah. <laughs> pede banget. Tidak tahu hajinya ikhlas atau tidak. Ria atau tidak. Ya. Pede. Ada orang seperti ini modelnya PD, Ya, percaya diri. Dan ini bukan sifat orang-orang yang yang soleh. Orang-orang yang soleh, hati mereka penuh dengan ketakutan antara cemas dan berharap. Menggabungkan antara harapan dan kecemasan, khawatir. Dan ini bukan yang dibuat-buat. Perasaan itu timbul sendiri. Oleh karena jika antum mendapati dalam hati antum khawatir, sementara antum rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, sementara dalam hati antum khawatir. Jangan-jangan. Tapi kemudian antum berharap Allah maha pengampun. Antum berharap Allah rahmatnya luas. Dalam hati antum masih ada rasa takut. Tergabung antara rasa takut, khauf dan roja. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang yang soleh. Kalau antum selalu bermaksiat, selalu bermaksiat, takut ya wajar. Saya, saya, saya tidak berbicara tentang orang yang bergelimang dengan maksiatan, kemudian takut. Ya yang wajar, kalau nggak takut nggak beres orang ini. Sudah banyak maksiat, hatinya hitam tidak takut. Banyak juga orang seperti ini. Hatinya sudah hitam. Karena kalau setiap bermaksiat dikasih titik apa titik hitam. Semakin banyak maksiat sudah hitam, cuek aja dia pede. Saya berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah, kemudian hatinya masih takut. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Yang mengetahui benar tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang paham bahwasanya ibadahnya sungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia serahkan kepada Allah tidak seagung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah Allah wa iyakum. Inilah ciri-ciri orang-orang yang memurnikan tauhid. Kemudian kita sampaikan hadis yang terakhir, satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang bab memurnikan tauhid ini sebuah hadis yang panjang. Saya harapkan ikhwan sekalian sabar mendengarkannya. Saya akan bacakan hadis tersebut. Hadis ini panjang dan syarat dengan faedah. Ya. Kalau kita menjelaskan satu persatu butuh waktu yang panjang. Akan tapi saya berusaha untuk meringkaskan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit insya Allah Ya 20 menit kita selesaikan isi hadis ini. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, saya sedang bersama saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu adalah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tatkala usia beliau masih sekitar 50 tahun. Dan banyak dialog terjadi antara Hajjaj dengan Said bin Jubair sebelum dia dia terbunuh. Di antaranya kepala beliau tatkala dipenggal membaca Al-Qur'an. Ini ikhwan fillah zani Allah. Kemudian adalah seorang salah seorang dari tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-teman duduknya, "Ayyukum ra'al kaukab alladhi qaddal bariha?" Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Atau meteor jatuh? Kultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya. Saya lihat tadi malam ada meteor atau bintang jatuh." Suma kultu kemudian aku, aku katakan kepada Sa'id bin Jubair, "Ama ini lam akun fi salatin. Ketahuilah aku tidak sedang salat tatkala itu. Jadi jangan salah baca, jangan dibaca amma sebagian ikhwan, sebagian tulab bacanya amma inni lam akun fi salatin salah ya. Bacanya amma inni. amma artinya ala. Ala inni lam akun fi salatin. Saya saat itu tidak sedang dalam dalam salat, tidak sedang salat. Walakinni ludiktu, akan tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Jadi Husain bin Abdurrahman ini salah seorang dari ulama salaf, perawi hadis, dia mengatakan tadi malam saya lihat bintang jatuh. Tapi saya lihat bintang jatuh berarti saya sedang bergadang, ya enggak? Saya sedang apa? Begadang. Tetapi saya begadang itu bukan karena sedang sholat malam. Dia jelaskan supaya orang tidak salah sangka. Tapi saya bergadang karena sedang terkena sengat binatang berbisa. Entah kala jing atau yang lainnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafik, sebagian Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuhibbuna ayyuhmadu bimalam yaf'alu. Mereka ini suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sering menggambarkan seakan-akan dia hebat, padahal tidak sebagaimana aslinya. Menggambarkan seakan-akan dia seorang alim, padahal goblok misalnya. Menggambarkan seakan-akan dia hebat dalam berdakwah, ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Menggambarkan seakan-akan dia banyak, ya, bangun sana bangun masjid, saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini padahal dia cuma kontraktor. Uangnya dari luar. Dia sudah ngambil untung lagi dari situ. <laughs> Dia ngambil untung nggak pernah bilang-bilang, tapi dia bilang saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun pondok di sana, padahal uangnya bukan dari dia. Atau kalau kasih uang sama orang ini ada sumbangan buat kamu dari siapa? Oh jangan tanya. Padahal bukan dari dia. <laughs> Mengesankan seakan-akan dari dia. Ini orang-orang ingin dipuji dengan apa yang tidak dia dia miliki. Ini banyak bentuk-bentuknya. Waliyahzubillah. Lihat ini sahabat Usain bin bin Abdurrahman. Tatkala dia bilang tadi malam saya lihat bintang jatuh, meteor jatuh. Nanti orang menyangka, teman-temannya menyangka, uh, Masya Allah tadi malam sholat malam. Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Sedang yang dia lakukan saja tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak ingin yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, para salaf saja terhadap apa yang mereka lakukan tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan Husain bin Arnam mengatakan, "Ama inilah akun fi salat, saya tidak sedang salat, walakin diludik tu akan tapi saya tidak tidur malam begadang karena disengat binatang berbisa." Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, insyaallah ada pembahasannya sendiri. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Famadza sana'ta?" Apa yang kau lakukan setelah kau disengat dengan kala jengking? Kata dia, itu Saya pun ya, minta untuk diruqyah. Saya minta untuk apa di? Diruqyah. Kata saya bin Jubair, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa yang mendorongmu? Apa dalilmu kok engkau meruqyah? Ya diruqyah. Dia tahu ruqyah yaitu membaca Al-Qur'an atau membaca apa? Membaca hadis-hadis doa-doa agar penyakit bisa hilang, di antaranya sengatan bisa hilang. Ditanya, apa dalilmu akan hal ini? Dan ini adab. Dan ini hak. Oleh karenanya kalau ada seorang beramal soleh, beramal apa saja, ibadah apa saja, tanya. Apa dalilmu? Ini boleh. Tidak boleh kita beribadah tanpa dalil. Kita ini tatkala beragama, kita terima saja paket dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak perlu kita berkreasi. Kalau kita ingin berkreasi dalam masalah dunia, silakan. Jangan sebaliknya. Dunia tidak ada kreasi dalam ibadah banyak kreasinya. Yang jelas-jelas tidak dikerjakan, yang benar-benar sunnah ditinggalkan, malah bikin cara-cara ibadah yang baru, kreasi-kreasi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Terus mengatakan paling cinta kepada Nabi. Sementara ajaran Nabi ditinggalkan, kemudian bikin kreasi-kreasi baru. Dia mengatakan, "Wa ke ala dhalik?" Apa dalilmu kau melakukan demikian? Maka disebutkan dalilnya Husain bin Abdurrahman. Hadisun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang Syabi telah menyampaikan kepadaku. Tabi'in yang lain. Faqala wa mahaddathukum Syabi, kata Sa'id bin Jubair. Apa yang disampaikan Syabi? Hadis apa yang disampaikan Syabi kepadamu? Rahimahullah. Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami. Nah, Syabi telah menyampaikan kepadaku satu hadis dari sahabat Buraidah bin Husayb al-Aslami. Annahu qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, karena ain atau karena huma, karena sengatan. Ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan seorang ya tatkala dia memandang dengan pandangan yang ada keburukan dalam hatinya sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu kecelakaan atau suatu ya perkara atau penyakit yang menimpa orang yang dia pandang dengan cara pandang tersebut wal ainu haq dan ain itu ada. Dan ini ya bisa diobati dengan meruqyah dan bisa diobati juga dengan misalnya dengan sisa wudhu seseorang atau sisa mandi orang yang dicurigai telah mengaini orang tersebut. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat yang mandi kemudian dilihat oleh apa sebagian mungkin kulitnya yang indah dilihat oleh sahabat yang lain kemudian tidak sempat membaca memberi doa keberkahan bagi orang tersebut, maka jatuhlah orang tadi. Rupanya kena ain salah seorang dari sahabat ini. Akhirnya diminta agar berwudu atau mandi, saya lupa lafal hadisnya. Kemudian diambil airnya untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, maka akhirnya sembuh. Pembahasan tentang masalah intinya butuh waktu dan mudah-mudahan kita akan sampai pada waktu tersebut dan kita akan bahas tentang khusus masalah ain. Ya, karena ada orang berlebih-lebihan dan ada orang yang meremehkan yang namanya ain ini. Kata Nabi SAW, La ruqyata illa min ain al humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Inilah dalil yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman. Kenapa dia meruqyah dirinya? Karena ada dalil membolehkan ruqyah tentang hal ini. Namun ingat ruqyah yang benar sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruqyah yang disepakati kebolehannya jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, dengan al yang pertama meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini bacaan Quran, bacaan hadis hanyalah sebab. Yang kedua, ruqyah tersebut dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi atau dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan bahasa yang dipahami. Ini tiga syarat yang harus ada agar ruqyahnya disebut ruqyah yang syar'i. I. Pertama, meyakini rukyahnya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab tersebut berupa bacaan Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga harus dengan bahasa yang dipahami. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, khawatirnya rukyah tersebut merupakan kesyirikan. Karena sebagian dukun atau sebagian dukun yang menyamakan menamakan dirinya kiai, terkadang melakukan rukyah, tapi dengan dibolak-balik terkadang. Al-Fatihah dibaca dari belakang, atau di Al-Fatihah di sela-selanya ada was-was-wasnya. Atau ada bahasa-bahasa yang tidak tidak apa? Tidak dipahami. Ini jadi masalah. Gusti Kaukas saya pernah lihat dengar jin ngomong gitu dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang Gusti Kaukas atau punya keyakinan-keyakinan terhadap jin-jin dibacakan. Atau doa isinya kesyirikan ya Abdul Qadir Jailani dan lainnya sebagainya. Ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami ya. Ala kazam abrakadabra itu artinya apa nggak tahu. <laughs> Sampai-sampai ada seorang perawi hadis ya. Yang namanya aneh. Sehingga tatkala disebutkan dalam biografi beliau dikatakan ini namanya seperti jampi-jampi. Seorang perawi hadis yang fiqah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Musaddad bin Mursarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arondal bin Sarondal bin Arandal. <laughs> ini nama atau rukyah katanya? nama atau jambi-jambi? Ini nama tapi seperti jambi-jambi. Saya ulangi, Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mugarbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal. Karena sebagian jambi-jambi tidak kita pahami menggunakan bahasa Sansekerta atau bahasa Bali atau bahasa Hindu atau bahasa Jawa kuno atau bahasa macam-macam yang tidak kita pahami ternyata isinya jambi-jambi. Oleh, oleh karenanya kalau ada ruqyah, sang dukun baca waswas was ini syirik. Tidak boleh kita tidak boleh kita ikuti. Dan ini banyak seperti ini. Yang jadi masalah terkadang mereka apa namanya mencampurkan antara al-haq dan batil. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukan kebenaran kebenaran dan kebatilan. Mereka bawakan ayat terkadang. Tapi di sela-sela ayat tersebut ya ada tata cara mainnya ada was-was-wasnya. Dia baca kul a'udzubi nas, tapi di tengah-tengahnya ada macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Ayat-ayat tersebut hanyalah tameng untuk membohongi orang-orang yang mereka kibuli. Ternyata mereka melakukan apa? Kesyirikan atau ritual-ritual yang yang tidak benar. Karenanya rukyah itu diper, di, di, disyariatkan tetapi memenuhi tiga persyaratan, harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang ketiga dengan bahasa yang yang dipahami. Ikhwani filah Allah yakum. Kita lanjutkan bacaan pembacaan hadis kita. Maka apa kata Said bin Jubair tatkala mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Buraid bin Husayb radhiyallahu taala anhu, maka Said bin Jubair menjawab dengan pertanyaan dengan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Dan ini bagus dalam berdialog. Saya punya dalil. Bagus dalilmu, tapi saya ada kritikan atau saya ada menyebutkan hadis yang lain. Dia mengatakan Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala kepada kami. Karena kita tahu Said bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas kepada kami. Hadisnya bagaimana? Nabi SAW bersabda, perhatikan hadis ini, hadis yang agung. Uridat alayyal umamu faru'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Ditampakkan, disebutkan ini terjadi tatkala Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Ditampakkan tentang masa depan, tentang sebagian orang yang masuk dalam neraka jahanam, sebagian orang yang siksa di neraka jahanam. Di antaranya dinampakkan di padang mahsyar, tentang umat-umat dan para nabi-nabinya. Kata Nabi SAW, Uridat alayyal umamu faro'aitun nabiyya wa ma'urrahtu. Ditampakkan kepadaku umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Maka saya melihat ada seorang nabi cuma punya pengikut sedikit. Antara 3 sampai 10 orang. Entah 5 orang, entah 7 orang, entah 8 orang, entah 9 orang. Bayangkan seorang nabi pengikutnya berapa? Cuma berapa? 9 orang. Ini masih lumayan yang ngaji, masih banyak. Ini ada nabi yang pengikutnya cuma 9 orang. Kata Nabi SAW, "Wan wa ma'ur rajulu war rajulani." Ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang, ada nabi yang pengikutnya cuma dua orang. Bayangkan nabi berdakwah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca Quran apa enggak, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ilahi. Yang ikut cuma satu orang, ada yang cuma dua, dua orang. Wan nabi wan nabi Walaih sama wahad. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Subhanallah. Apakah kita mengatakan nabi-nabi ini gagal dalam berdakwah? Tidak. Tugas dia menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka ber, berusaha dan berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Kita katakan gagal tidak, pengikutnya cuma sedikit. Wa ma ma'ahu illa qalil. Kata Allah tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sedikit. Bahkan istrinya dan anaknya tidak beriman. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan cuma kita pada maghrib doang sampai isya. Siang dan malam saya berdakwah ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin saya berdakwah mereka semakin lari. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Istrinya pun kafir, putranya pun kafir. Pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bilang Nabi Nuh gagal. Nabi Isa salam pengikutnya berapa? Cuma berapa sahabatnya? Kita bilang gagal Nabi Isa tidak. Dia telah berhasil menyampaikan risalah Allah, masalah pengikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tatkala dia menyampaikan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tidak berhasil, maka dia pun merubah dengan cara-cara yang tidak benar. Dia campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Contohnya mencampurkan antara dakwah dengan musik. Baca dalam madhab apapun, bagaimana hukum musik? Mau ngaku madhab syafi'i, tanya. Baca, bagaimana madhab syafi'i tentang musik? Hukumnya haram. Mau madhab hambali, mau madhab hanafi, mau madhab maliki, semuanya bilang haram. Kemudian musik dijadikan alat dakwah sebagaimana orang-orang Nasrani. Kenapa orang senang? Memang orang bisa bisa terlena, bisa menangis dengan musik tersebut. Tapi apakah ini cara yang benar? Dakwah dan nada dan musik dan gitar dan band dan macam-macamnya. Jadi mana seperti ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud tatkala Mu'ad bin Jabal menyampaikan satu hadis ada seorang yang dia mengatakan, "Waqad qara'tu fihim Qur'an." Saya telah baca Al-Qur'an. Mahum bimutabbi'iyya. Mereka tidak akan ikut saya. Sampai saya bacakan yang lain. Kalau baca Quran terus baca Quran terus orang tidak mau ikut. Kata Mu'adz bin Jabal, "Iyyakum memabtada." Hati-hati dengan bid'ah yang dia lakukan. Ini ya, orang seperti ini ada yang berdakwah akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Silakan kita berkreasi dalam cara berdakwah dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan video misalnya, dengan televisi misalnya, dengan majalah misalnya, dengan mikrofon misalnya. Ini nggak jadi masalah. Tapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tasabuh dengan orang-orang Nasrani. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Akhirnya apa? Kalau sudah konser kemudian dakwah, yang hadir banyak pemabuk ya. Laki-laki perempuan campur goyang itu itukah Islam yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti itukah? Justru dai-dai seperti ini lebih menyesatkan. Kenapa? Karena dai-dai yang benar ditinggalkan oleh masyarakat tidak sesuai selera, mereka mengikuti dai-dai yang sesuai dengan selera. Justru dai-dai ini yang paling berbahagia, yang berbahaya. Du'atun ila buabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Dengan ikhwani fillah azani Allah, dakwah merupakan amanah. Dakwah merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad. Ya. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Wa la taktar bi kathratil halikin. Hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang pengikut. Jangan terpedaya. Ini disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab tatkala menyampaikan sebagian orang-orang Mekah yang kemudian tatkala di Ka'bah kemudian mengusap-ngusap dinding kemudian dinding Ka'bah diusap-usap seakan-akan itu ibadah. Dia bilang jangan terpedaya dengan orang-orang yang banyak seperti itu. Tidak ada dalilnya. Kita beragama dengan beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bukan kita bikin kreasi sendiri. Hanya karena ingin cari pengikut, hanya mencari masa. Akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para Ambia. Ada yang pengikutnya cuma satu orang. Ada yang cuma dua orang. Ada yang sekian orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah golongan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka itu umatku, karena Nabi tahu bahwasanya pengikutnya paling banyak di akhirat kelak. Saya menyangka mereka adalah umatku. Faqilali, lali, Musa wa qaumuhu. Itu bukan pengikut, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dalil bahwasanya Pengikut Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengikut siapa Nabi? Nabi Musa Alaihissalam. Fanadhartu faiza sawadun azim. Dalam riwayat yang lain, undur ilal ufuk. Lihatlah pada cakrawala yang lain, arah yang lain. Tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuk. Maka dikatakan inilah umatmu. Ternyata jumlah pengikut Nabi yang paling banyak tatkala itu. Dikatakan kepada Nabi, "Wa ma'ahum sab'una alfan." Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Nabi SAW menyampaikan saja kepada para sahabatnya, di antara umatku di hari kiamat kelak ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Setelah menyampaikan demikian Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, kemudian masuk dalam dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Setelah Nabi masuk pada berbicara sendiri. Siapa mereka itu 70 ribu? Para sahabat ingin tahu. Luar biasa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Cita-cita setiap muslim. Antum jangan sangka hisab itu mudah. Sidang Allah itu berat. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, al hisab uzzib. Kata, Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang disidang oleh Allah, dimunakosha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terazab, tersiksa. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Maka mereka bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Faqala ba'duhum, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan mungkin mereka itu sahabat-sahabat dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin yang telah bersahabat dengan Nabi sejak dahulu. Waqala ba'dhum, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam walam lam billahi syai'a. Jangan-jangan mereka 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wadzakaru asya'a. Lihat, ini para sahabat bertanya-tanya dan mereka berdiskusi siapa 70 ribu orang tersebut. Dua jawaban mereka yang mereka disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat hadis ini. Kata mereka mungkin 70 ribu, 70 ribu orang tersebut adalah para sahabat Nabi. Tafsiran kedua, mungkin mereka lahir dalam Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini dua perkara yang diagungkan oleh para sahabat tatkala itu. Tentang sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat muhajirin. Yang bersahabat dari Nabi sejak Mekah kemudian berangkat ke, ke Madinah. Ini sangat diagungkan oleh dalam Islam. Sehingga sampai-sampai mereka menyangka sahabat-sahabat yang belakangan menyangka yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah sahabat-sahabat yang pertama. Yang dipuji oleh Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan kaum muhajirin sebelum kaum kaum ansar. Sebaliknya ada sebagian kaum yang sesat, Rafidah yang ada di zaman ini yang mengatakan sahabat seluruhnya masuk neraka jahanam. Kecuali cuma delapan orang atau ada yang mengatakan cuma empat orang gagal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sahabat seluruhnya masuk neraka, neraka jahanam. Hati-hati dengan pemahaman yang sesat dan merupakan kekufuran ini. Di antara tafsiran para sahabat, mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat paham bahwasanya tidak berbuat syirik itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar mereka sedang berdiskusi, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui mereka. Fa'akhbaruhu. Maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi. Ya Rasulullah tadi kami berdiskusi tentang siapa tujuh puluh ribu orang tersebut. Ada di antara kami mengatakan itu adalah sahabat-sahabatmu. Ada di antara kami mengatakan mereka orang lain dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada di antara kami yang mengatakan demikian dan demikian. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu, 70 ribu orang tersebut. Kata Nabi SAW, Humul ladina la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Dan mereka yang tidak pernah bertatoyur adalah orang-orang yang tidak pernah mengaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan pemandangan atau dengan burung atau dengan suara. Tidak pernah mereka mengaitkan nasib keburukan dengan hal-hal seperti itu. Walayak tahu dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia berkata, Begitu Nabi menyampaikan hadis tersebut, mereka adalah orang yang demikian dan demikian, dia pun berdiri, "Ya Rasulullah, Udu'ullah an yaj'alini minhum." Ya Allah, doa, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Enak kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doain dong. <laughs> Ini Ukasya langsung minta doa, ya Rasulullah doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya Ukasya bin Mihsan masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Dan benar setelah itu dia meninggal dalam keadaan jihad visabilillah. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang berdiri. Udu Allah yang jalin minhum. Ya Rasulullah, saya juga doain dong. Kata Rasulullah SAW, kau kabiha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Antum lihat bagaimana cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi mengatakan kau juga, yang lain juga, saya juga, saya juga, saya juga, semuanya nanti minta doa. Khawatirnya di antara mereka ada orang-orang munafik. Atau ada yang tidak tidak tidak masuk surga tanpa adat dan tanpa hisap. Oh kamu enggak, kecewa dia kalau dibilang enggak. Jadi malas ibadah. Oleh karena Nabi SAW tatkala ingin menutup pintu ini supaya tidak semua angkat tangan saya juga, saya juga. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung subhanallah. Dengan cerdasnya Nabi Rasul mengatakan, "Sabaqaka kabiha Ukasha." Kamu sudah kedahuluan Uk Ukasha. Diam dia, selesai. Ini menunjukkan apa cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azanillahu Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa ada dalam tanpa hisab yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Di antara kesempurnaan tawakal kepada Allah, seorang tidak minta untuk diruqyah. Meruqyah boleh. Meruqyah boleh. Rasulullah SAW meruqyah orang lain. Ya. Kita diruqyah tanpa meminta juga boleh. Kita meminta untuk diruqyah juga boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian di antaranya juga berobat dengan menggunakan kain, menggunakan besi yang dipanaskan. Ini juga hukumnya makruh. Ini obat tapi makruh. Para menyebutkan, apakah maksudnya orang-orang yang bertawakal tidak berobat? Tidak, Rasulullah suruh berobat. Tadawa ibadallah. Wala tadawu bil haram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ber, ber, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah jangan kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram. Akan tapi Rasulullah menyebutkan tentang ruqyah dan kai karena di zaman itu namanya penyakit pengobatan dengan kai dengan besi yang dipanaskan, itu biasanya pasti sembuh. Makanya disebutkan dalam masal mereka dalam perumpamaan mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah pada menggunakan, menggunakan kai. Kalau yang ini gagal, yang itu gagal, pakai kai biasanya sembuh dan sampai sekarang masih dipraktekkan pengobatan tersebut. Bahkan untuk menyembuhkan misalnya penyakit penyakit penyakit berat seperti uh, apa namanya lumpuh misalnya, ya, stroke, ada juga menggunakan kai. Oleh karena Nabi SAW mengkhususkan penyebutan kai dan ruqyah. Karena inilah pengobatan yang biasanya seorang hatinya tergantung dengan obat ini. Sehingga mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang coba kalau dia lagi sakit dibawa ke kiai. Benar-benar dia berharap dengan bacaan kiai ini sembuh. Sehingga terkadang hatinya agak apa? Benar-benar terikat dengan kiai tersebut. Wah, kiai ini hebat ini. Makanya jin terkadang kan kalau dirukyah jin itu kadang menjatuhkan mental Ustad. Terkadang jin tatkala diruki dia berbicara, dia bilang Ustad. Kalau Ustad Ustad yang lain baca tidak panas, tapi kalau kamu panas saya. <laughs> biar Ustadnya jadi ujub, jadi bangga. <laughs> Ustad jangan terpengaruh baca saya, jangan banyak omong baca saja. Tidak usah banyak omong sama jin tersebut. Jadi ikhwani fillah azanillahu Kenapa dikhususkan dua penyebutan ini? Karena ini dua jenis pengobatan yang terkadang buat hati seorang terikat. Namun berobat dengan yang lain silakan, nggak jadi masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Di antara perkara yang mengurangi tawakal adalah tatoyur. Tatoyur adalah mengait-ngaitkan nasib sial dan nasib buruk dengan apa yang di, kita lihat atau suara-suara atau pemandangan perubahan pemandangan dan yang lainnya. Zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah. Tatkala mereka ingin bersafar maka mereka mengusir burung. Ada burung tertentu yang mereka datangi, tidak semua burung. Kalau burungnya diusir dari ke kanan, mereka lanjutkan safar mereka. Tapi kalau burungnya diusir dari ke kiri nggak jadi safar. Sial berarti. Misalnya ada burung hantu datang. Wah ini bahaya. Atau ada kodok di depan pintu, baru buka pintu ada kodok tiga ekor. Waduh, kenapa tiga ekor ini bahaya? Ada tiga musibah, kalau kita jadi keluar. Dan demikianlah ya, mengkait-kaitkan nasib buruk dengan eh, hal-hal uh, yang dilihat. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada bab-bab yang lain insya Allah. Karena waktunya sudah habis. Saya ingatkan bahwasanya uh, di antara keutamaan tauhid, orang yang memerlukan tauhid adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang berat butuh perjuangan. Dengan memberikan tauhid membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini merupakan jihad ya yang terus-menerus sampai Allah memanggil kita sampai maut menjemput kita. Wallahu taala alam bisawab. Yang telah kita sampaikan bahwasanya tadi Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang mau surga tanpa adzan dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Fastazattu Rabbi," maka saya pun minta kepada Allah tambahan. Fazadani di alfin sabi'ina alf. Dalam riwayat disebutkan. Maka Allah pun menambah. Setiap seribu orang bawa tujuh puluh ribu orang. Ikhwani fillah zanillahu yakum. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Cuma ada tujuh puluh ribu orang dari umat Islam yang surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tujuh puluh ribu orang ini sedikit atau banyak? Hah? Sangat-sangat sangat sedikit. Kalau kita hitung jumlah, jumlah Nabi Muhammad sangat banyak. Dari yang pernah hidup dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa yang sudah dikubur? Yang sekarang hidup berapa jumlahnya? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Banyak, entah miliar, entah triliun, nggak tahu. Ternyata cuma berapa? 70 ribu orang. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis yang Hasan atau Sahih minta tambahan. Fasazatu Rabbi fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menambah setiap seribu membawa tujuh puluh ribu orang. Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit juga. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Fazadani Rabbi ma'akulli wahidin minhum sabi'ina alfan. Maka Allah pun menambah setiap orang bawa 70 ribu orang. Meskipun riwayat yang hadis yang terakhir ini diperselisihkan tentang kosehannya. Kalau kita membenarkan kesahihannya hadis yang terakhir ini, berarti ada sekitar 5 juta orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisap. 70 ribu kali 70 ribu berapa itu? 70 ribu kali 70 ribu, nolnya berapa berarti? Nolnya 8 ya? Nolnya 8, 49 berapa? Bukan 5 juta berarti berapa? 4 Lumayan lah, lumayan pokoknya. <laughs> Ya. lumayan. Ya. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ada yang bertanya demikian saja yang kita sampaikan, ada yang bertanya saya persilahkan. Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah bertabaruk dengan kuburannya Imam Imam Abu Hanifah? Sebagaimana disebut dalam Tarik Baghdad, ini saya sudah bahas dalam website saya, ini sanatnya lemah, sanatnya lemah. Ya. Jadi, uh, tatkala kita berbicara sejarah, ternyata sejarah tersebut dijadikan dalil untuk masalah hukum, maka kita harus cek sebagaimana hadis-hadis. Hadis-hadis kita cek karena di balik hadis ada hukum-hukum yang kita bangun. Adapun kisah Imam Syafi'i bertawaruk dengan Abu Hanifah inilah kisah yang yang tidak benar, kisah yang palsu yang uh, tidak pernah terjadi. Diriwayatkan dari uh, dengan sanat yang tidak sahih. Bagaimana hukum asuransi karena di tanah air kita begitu banyak asuransi? Asuransi ya, pada dasarnya adalah bentuk uh, memakan harta kaum muslimin dengan kebatilan. Ya, karena dan bis, apa namanya bisa jadi yang itu terjadi demikian. Kebanyakan pihak asuransi makan apa namanya ansuran-ansurannya, para nasabah-nasabahnya itu uangnya diambil. Contohnya seperti asuransi misalnya jiwa ya, kan orang mau naik pesawat bayar sekian, bayar, bayar terus bahkan wajib untuk dibayar. Ternyata kebanyakannya selamat ya, kebanyakannya apa? <laughs> Selamat. Ya. Sehingga dia masuk dalam satu akad yang jahala, akad yang tidak jelas dia bayar sekian. Kalau dia pas celaka dia dapat untung, dia celaka tapi dapat untung uang lebih banyak daripada apa yang dia storkan. Ini tidak tidak boleh dalam syariat seperti ini. Ya. Menyerahkan sedikit mengambil banyak atau sebaliknya uangnya hilang bablas. Ternyata dia berangkat naik pesawat selamat. Ya sudah uangnya hilang. Pemberangkatan berikutnya bayar asuransi lagi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Yang diperbolehkan misalnya kalau ada Misalnya dibuat suatu grup, kemudian semua orang kasih uang, kumpul di situ e, untuk dimanfaatkan bersama ya. Dengan keridhaan dimanfaatkan bersama kalau ada yang sakit. Ya, ini tidak jadi masalah, tapi kalau seperti tadi ya ada pihak asuransi kemudian dia mengambil uang dari e, orang-orang tersebut maka ini hukumnya haram. Oleh karenanya tidak boleh kita meletakkan uang kita di kantor-kantor asuransi. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada maka sampai di sini saja. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fusul Fisiratir Rasul tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita pula di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.